بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وحصنا للمؤمنين الصائمين وضاعف وأجزل لهم الثواب يوم الدين وأضافه إليه دون غيره وتولى جزاءهم لما قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به تنويها بعظيم فضله وجزيل ثوابه للطائعين واختص رمضان بأنواع من الفضائل والحكم التي تقصر عقولنا عن الإحاطة بها وبما أعده الله للصائمين القائمين وصلى الله على سيدنا محمد إمام الصائمين والقائمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Insan Allah wa DFN Pertama kali pada pagi hari ini yang harus kita laksanakan Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan karunia-karunianya yang begitu banyak terhadap kita Sehingga pada pagi hari ini Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih diberikan karunia rezeki, sehat wal afiat di dalam badan kita. Begitu pula diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa mengkaji kembali tentang ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. <clears throat> sebagaimana biasa saya kalau seandainya hari Sabtu Minggu itu pengajian fikih kita ya tentang puasa persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Tetapi pada pagi sore hari ini insya Allah saya akan mengkhususkan pembahasan kita di pagi hari ini dengan persiapan pula pada bulan Ramadan tetapi berupa hadis yang akan kita bahas nanti. Di dalam hadis tersebut kita nanti insya Allah akan memahami apa yang harus kita laksanakan pada bulan puasa dan apa yang harus kita tinggalkan pada bulan puasa. Dan pagi hari ini saya akan membahas tentang permasalahan Ar-Ramadan ma'al Quran, Ar-Ramadan ma'al Aflam. Ramadan bersama Al-Quran, bulan Ramadan bersama film. Kita akan membahas permasalahan ini Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya mengatakan tentang permasalahan yang barusan. Hadirin, sebagaimana kita tahu ya, Shallallahu Alaihi FM yang dimuliakan Allah yang diberkahkan, sebagaimana kita tahu bahwasanya puasa bulan Ramadan adalah puasa adalah satu ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada bulan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala melipatkan menggandakan dengan pembalasan terhadap amal kita baik itu kebaikan ataupun kejelekan. Tetapi banyak yang harus kita ketahui Pak bahwasanya pada zaman ini orang-orang di bulan puasa mereka lebih memperbanyak sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah yaitu perintahnya Allah juga daripada memperbanyak dengan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Perlu kita ketahui bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu adalah salah satu rukun daripada arkanul Islam. Yang wajib kepada setiap umat manusia yang memiliki keimanan kepada Allah iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk benar-benar, sungguh-sungguh, betul-betul menjaga daripada puasa tersebut. Menjaga dari apa? Dari sesuatu yang menghancurkan dengan puasanya kita. Kalau kita lihat para alim ulama telah membahas bahwasanya sesuatu yang menghancurkan puasa tersebut terbagi dua. Ada namanya mufattirat ada namanya mubiqat atau muhlikat. Kalau mufattirat adalah sesuatu yang membatalkan, yang membahayakan, yang menghancurkan dengan puasa zahir kita. Seperti di siang bulan Ramadan kita makan misalnya. Nah, pada pada sesuatu hari tersebut ketika kita makan berarti puasa kita telah rusak dengan makannya kita. Itu namanya mufattirat. insya Allah akan kita bahas nanti. Kemudian yang kedua ada namanya muhlikat. Kalau muhlikat itu adalah sesuatu yang menghancurkan dengan pahalanya puasa kita. Jadi ketika kita mati nanti, ketika kita melihat hasil puasa kita yang kita temukan hanyalah rasa lapar kita dan haus kita. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam "Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Banyak sekali. Kam di situ bukan istifhamiyah, tapi kam khabariyah ya. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa. Tetapi ketika mereka menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, catatan puasa mereka hanyalah tertulis mereka merasakan kelaparan dan mereka merasakan kehausan. Adapun pahalanya itu tidak ada. Kenapa? Karena disertai puasa Ramadan tersebut dengan sesuatu yang dinamakan muhlikat. Apa muhlikat? Muhlikat itu adalah sesuatu yang membatalkan dengan pahalanya puasa kita. Dengan apa? Itu dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin saya tidak akan membahas tentang maksiat. Karena yang kita pentingkan hari ini persiapan kita. Tumbuhkan di hati kita masing-masing cinta kepada bulan Ramadan cinta terhadap Al-Quran baik itu di bulan Ramadan ataupun bukan pada bulan Ramadan. Kalau kita lihat di dalam hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah syafi'an li Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Quran tersebut akan mendatangi orang-orang yang membacanya, memberikan syafaat terhadapnya akan keselamatannya di akhirat nanti. Itu adalah satu keistimewaan dengan Al-Quran. Kemudian, pada bulan Ramadan ini kita harus bersungguh-sungguh terhadap Al-Quran. Karena di selain bulan Ramadan, satu huruf daripada Al-Quran Allah membalas sepuluh kebaikan. Bagaimana apabila kita memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan? Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan sangat banyak sekali memberikan pembalasan terhadap apa yang kita baca. Ada orang yang bertanya kepada saya, Galau Ustaz katanya ini saya mau baca Al-Quran, tapi saya nggak paham maknanya, bagaimana? Apakah saya dapat pahala? Dapat. Dia baca Al-Quran tidak paham maknanya tetap dapat pahala. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW ketika mengatakan sesungguhnya setiap satu haraf dari Al-Quran itu sepuluh kebaikan pembalasannya dari Allah. Nabi mencontohkan di dalam hadisnya dengan ayat alif lam mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika orang membaca alif lam mim dia mendapatkan 30 kebaikan. Ini membacanya di bulan yang bukan bulan Ramadan. Rasulullah ketika mencontohkan alif lam mim itu jangankan kita, jangankan kita ya orang-orang yang bodoh, orang Arab pun yang mereka ahli tafsir tidak memaknakan alif lam mim tersebut tidak memahami dengan alif lam mim tersebut. Adapun sebagian ahli, ah, ahli tafsir mengatakan ya, alif lam mim, alif itu Allah, lam itu malaikat, mim itu Muhammad. Itu hanya dhaniyah saja. Tapi maksud tertentunya itu mereka tidak memahami. Itu dalil bahwasanya pembacaan Al-Quran kita walaupun tidak didasari dengan faham terhadap Al-Quran, tetap kita akan mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawatih yang dijadikan ibadah dengan membacanya. Dan khusus di dalam bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma sesungguhnya Rasulullah SAW berkata as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi qiyamah. Quran, puasa itu memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Puasa itu berkata, wahai Tuhanku katanya. Puasa berkata, wahai Tuhanku. Sesungguhnya aku telah mencegah kepada hambamu tersebut dari makanan, dari syahwatnya dia. Pada siang hari di bulan Ramadan, maka berilah syafaat kepadaku baginya. Ya orang-orang yang berpuasa tersebut akan diberikan syafaat dengan perkataan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah puasa tersebut dengan syafaat terhadap orang yang berpuasa. Kemudian Al-Qur'an berkata, "Wa yaqulul Qur'anu" dan berkata Al-Qur'an, "Ya Allah, aku telah mencegahnya dari malam hari. Dia sedikit tidur di malam hari karena dia membaca Al-Qur'an, membacaku." dengan begitu banyak berikanlah syafaat kepadanya ya Allah. Al-Quran berkata seperti itu. Ya, ketika Al-Quran meminta, puasa pun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syafaat terhadapnya, maka Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Makanya yang penting kita perbanyak pada bulan Ramadan ini, yaitu membaca Al-Quran. Karena isyarah di dalam hadis mengatakan Ramadan syahru ummati. قال العلماء الرمضان شهر القرآن بعضهم قال هذا الحديث jadi Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Jadi perbanyak. Perbanyak di bulan Ramadan tersebut dengan membaca Al-Quran sebagaimana hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran itu begitu besar sekali pahalanya. Sekarang zaman ini orang terbalik ya. Zaman ini orang terbalik. Bukannya di bulan Ramadan itu memperbanyak Al-Quran. Tetapi mereka namakan Ramadan ini. Ramadan wal-Aflam. Jadi Ramadannya sama filmnya. Film. Nonton film dari mulai pagi. Nonton film lagi. Insan Allah wa DFN yang, yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran bukan bulan film. Baik itu film-film yang tidak baik ya, film yang diharamkan oleh Allah ataupun sinetron-sinetron ya, yang mana di dalam film-film tersebut itu mengandung kebohongan baik di dalam perkataan mereka ataupun di dalam pekerjaan mereka. Tertawanya di dalam film tersebut itu bohong. Menangisnya pun bohong sungguh-sungguhnya mereka bersedih berkata dengan kalimat-kalimat yang begitu istimewa itu pun bercanda saja. Sedangkan kita tahu bahwasanya bohong itu sepertiganya munafik. Orang kalau ditanya alamat munafik itu apa katanya? Berbohong ya. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata di dalam hadis wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhik bihil qaum wailun lahu wailun lahu kebinasaanlah atau wail neraka wail atau kebinasaan alal khilaf khilaf di dalam ilmu hadis. Bagi siapa kebinasaan? Bagi orang-orang yang berkata kemudian dia berbohong supaya orang-orang itu tertawa dengan perkataannya. Sampai Nabi mengatakan wailun lahu wailun lahu. Kehancuran, kebinasaanlah bagi orang yang berbohong. Dan nanti ancaman mereka orang-orang yang selalu berbohong baik berbohong itu di dalam idaat, radio-radio, atau televisi-televisi, atau koran-koran, majalah-majalah. Mereka berbohong. Itu di yaumil qiyamah. Mereka-mereka akan dibelah kepalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mata-matanya dan juga hidungnya dengan satu alat yang dinamakan kalalib. Alat tersebut diciptakan oleh Allah dari besi. Setiap kali terbelah kepalanya dibelah dengan besi tersebut, belah kembali lagi untuk merasakan dengan siksaannya Allah Subhanahu wa taala yang begitu menyakitkan. Kemudian, kalau di bulan Ramadan kita memperbanyak film baik itu sinetron nonton ya atau film-film bukan sinetron melalui VCD atau DVD atau yang tersebar sekarang katanya Orang-orang nonton filmnya di HP ya. Lucu. Saya pernah melihat orang yang hadir salat Kemudian di dalam HP-nya itu nyala film yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, film yang tidak pantas sama sekali dilihatnya oleh umat muslimin. Film yang menyebabkan laknat turun terhadapnya terhadap orang-orang di sekelilingnya. Saya lihat ketika saya bertanya, "Eh, kamu ini kok salatnya bawa HP, terus ada film begituan. Kenapa? Nggak dimatiin lagi-lagi salatnya. Kayaknya nanggung. Pas lagi nonton baru dapat setengah, salat dikumandangkan. Akhirnya dia ikut salat, HP-nya tidak dimatikan. Saya bilang, kamu ini kalau seandainya akhlak kamu seperti ini, ibadah kamu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia ibadah menghadap kepada Allah sementara di dalam kantongnya ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Kalau Al Habib Salim asy syafii mencontohkan orang tersebut kaman tawadda wa huwa yabul katanya. Ya. Seperti orang yang ya tawadda dia wudu tetapi zakarnya dia atau kelaminnya dia atau farjinya dia sambil kencing. Nggak bakalan sah ya. Sampai kiamat, sampai itu botak kepalanya, mukanya sampai putih karena banyaknya air tidak akan pernah sah wuduknya tersebut. Ya tawallah wa huwa ya yabul. Kalau seandainya orang pada bulan Ramadan memperbanyak film, apa penghasilan mereka? Kita lihat. Ulama telah membahas katanya sedikitnya penghasilan atau sedikitnya Ah. Eh, sesuatu yang kita dapatkan dengan sebab memperbanyak nonton film pada bulan Ramadan khususnya. Umumnya pada bulan yang lain. <clears throat> kalau seandainya filmnya tidak diharamkan. Apa yang tersia-sia, apa yang akan kita dapatkan? Pertama kali, sia-sianya waktu kita yang mana telah dikatakan oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya bahwasanya kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha. Setiap napas di antara napas-napas kita yang kita hembuskan itu adalah satu mutiara yang tidak ada harganya. Hilang tuh. Hilang. Waktu yang begitu istimewa, yang begitu mahal, hilang terhadap kita. Terlewati begitu saja tanpa ada sesuatu kebaikan yang kita laksanakan. Kalau kita lihat dalam Qasaid laqad dha'a umru sa'umrun sa'atun minhu tushtara bimil as-sama' wal ardi ayyati dhay'ati al-amar العمار تمضي سبهللة وذرتها t'alu على ألف درة Sungguh sangat sia-sia sekali ya apabila napas kita hilang, napas kita hembusan napas kita keluar dan napas tersebut kita sia-siakan karena sesungguhnya Napas tersebut harganya begitu mahal sekali. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma tamurru bibni adama sa'atun la yadhkurullah fiha illa khasira 'alaiha al qiyamah. Tidak akan melewat terhadap satu Bani Adam satu waktu saja, tidak melewat terhadap Bani Adam, kemudian di waktu tersebut dia tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkecuali dia akan menyesal di yaumil qiyamah nanti. Kalau kita lihat di dalam wasiatnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang dikatakan wasiatul ikhwan ya. Di situ di, di situ diawal dengan wasiyati laka wa usikumu ya ma'syaral ikhwani alaikumu bi ta'ati dayyani itu di tengah-tengahnya dikatakan waman tafuthu sa'atun fi umrihi takun alaihi hasyaratun fi qabrih. Waman tafuthu sa'atun fi umrihi takun alaihi hasratun fi qabrih. Barang siapa yang tersia-sia satu waktu saja dalam umurnya, maka waktu tersebut akan menjadi penyesalan baginya kelak di akhirat nanti. Dia akan menyesal. Apalagi Waktu yang istimewa pada bulan Ramadhan ya. Kita menyia-nyiakan waktu di bukan bulan Ramadhan itu sangatlah rugi bagi diri kita. Apalagi kalau kita menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadhan, Yang mana kita sudah mengetahui bahwa pada bahwasanya pada bulan tersebut dilipat gandakan amal-amal kebaikan kita. Bahkan sebagian ulama ahli hadis mengatakan bahwasanya pada bulan Ramadan tersebut dilipat gandakan seribu. Seribu lipat. Satu dibalasnya seribu. Begitu pula. Pada bulan tersebut, kejelekan kita, maksiat kita akan dilipat gandakan pembalasannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya bahas, film-film tersebut adalah film yang mubah film yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya film tersebut yang diharamkan, film-film yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan syahwat sehingga mata kita terpenuhi dengan yang haram, telinga kita terpenuhi dengan yang haram. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata katanya di dalam hadis qudsi, "Wa man mala'a 'ainahu min al-haram" mala'tu ainahu minan nar. Barang siapa yang memenuhi matanya dari yang haram, maka aku akan memenuhi matanya dengan api neraka. Bagaimana kalau lebih lagi orang di bulan Ramadan nonton video-video, VCD, DVD yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat insan Allah di FM di zaman sekarang banyak sekali terjadi maksiat-maksiat, banyak terbanyak sekali terjadi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di antara dua manusia laki-laki dan perempuan. Itu sebabnya apa? Itu adalah natijahnya atau penghasilan daripada belajarnya orang tersebut dengan kejelekan dengan melihat film-film yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemuda, pemudi-pemudi membiasakan nonton film seperti itu, itu suatu saat mereka akan melaksanakannya juga. Mencontohkan dengan apa yang dia pelajari di dalam film tersebut. Ya, sedangkan Allah berkata di dalam hadis Qudsi, uh, Nabi Muhammad SAW berkata, وَلَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْذُورِ إِلَيْهِ Allah telah melaknat dengan orang yang melihat dan orang yang dilihat. Dia melihat sesuatu yang diharamkan Allah, haram baginya. Dia melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, haram baginya. Makanya, pada bulan Ramadan ini, yang akan datang insya Allah sebentar lagi, marilah kita sama-sama perbanyak waktu kita dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya dengan membaca Al-Quran, karena memang sangat banyak sekali pahalanya, orang yang membaca Al-Quran tersebut, sangat banyak sekali orang meninggalkan Quran tersebut, marilah kita sama-sama tanamkan di hati kita cinta terhadap Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan ini, sebagaimana hadis-hadis yang sudah saya katakan, dan marilah kita tinggalkan maksiat pada bulan Ramadan khususnya dan juga bulan-bulan yang lain, dan kita tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat pada bulan Ramadan ini, dengan meninggalkan film-film, TV-nya dimatikan dulu, kita perbanyak baca Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita katakan pada eh, pada hari ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada kita taufik untuk mengamalkan dengan apa yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini insyaallah wallahu alam bissawab.